di dalam bab sabar di dalam bab sabar Ini pertemuan kita yang ke lima ya Pertemuan yang kelima Kita telah membaca beberapa ayat Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang beliau jadikan dalil dari bab sabar ini. Kemudian di sini beliau sebutkan ayat yang terakhir di dalam bab sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum. Sungguh betul-betul pasti kami akan menguji kalian. Ini sama dengan ayat sebelumnya. Walanabluwannakum bisyai'in. Kan begitu ya? Betul-betul kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi di sini disebutkan setelah itu wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Betul-betul sungguh betul-betul pasti kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian dan orang-orang yang bersabar. Jadi ujian di sini agar nampak siapa orang yang betul-betul dia berjihad dan siapa orang yang betul-betul bersabar. Ini tujuan dari ujian. Tujuan dari ujian. Makanya di sini disebutkan Sungguh betul-betul pasti kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar. Perhatikan ya makna dari ayat ini. Ayat ini pendalilannya adalah sampai Allah mengetahui siapa yang bersabar. Ini menunjukkan dalil bahwa kesabaran itu adalah nampak setelah adanya ujian. Ya kesabaran nampak kapan? Setelah adanya ujian. Maka dengan adanya ujian ini supaya nampak siapa yang betul-betul bersabar, siapa yang tidak bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bersabar dan siapa yang berjihad. Tapi dipahami ayat ini, jangan dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kan perhatikan ayatnya ya. Allah berfirman betul-betul sungguh pasti kami akan berikan ujian kepada kalian sampai kami mengetahui jadi sampai kami mengetahui menunjukkan apa? Kalau dipikir dengan akal menunjukkan Allah tidak mengetahui sebelumnya. Tetapi setelah teradanya diadakan ujian ini baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang bersabar dan siapa yang berjihad. Ini hati-hati ya memahami ayat Al-Qur'an. Yang maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menguji sampai kami mengetahui sampai kami mengetahui bukan artinya Allah tidak mengetahui sebelumnya dan Allah Subhanahu wa taala itu al-alim dia maha mengetahui sesuatu yang belum terjadi sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang akan terjadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini harus kita ketahui karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perkara. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang sudah terjadi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bernama dengan Al-Alim yang Maha mengetahui. Lalu kenapa ayat ini disebutkan sungguh betul-betul kami akan memuji kamu menguji kalian sampai kami mengetahui al-mujahidina minkum wasabirin, orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Apa makna sampai kami mengetahui? Maknanya kata Abdullah bin Abbas adalah sampai kami menampakkan ya maksudnya apa sampai kami mengetahui artinya kami menampakkan siapa itu orang-orang yang betul-betul ber, jihad dan siapa orang-orang yang betul-betul bersabar. Jadi tujuan ujian ini Allah ingin nampakkan. Paham ya? Kan belum ketahuan ini orang. Siapa ini orang yang bersabar, siapa yang betul-betul berjihad. Kalau memang belum ada jihad, banyak yang kor keluar ayo mari kita berjihad, ayo kita berperang. Kenapa mereka diam saja? Coba giliran dia ada di situ jihad, lari dia. Nah, ini nampak sudah, tidak betul. Iya tidak? Ini enak saja terjadi misalnya kerusuhan di negara Muslim sana, di Yaman misalnya. Banyak yang ribut. Dasar itu orang Islam, kenapa tidak mau berjihad? Memang enak saja berbicara. Karena dia tidak mengetahui keadaan. Apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi andaikan dia ada di situ, apakah dia begitu saja pergi berjihad? Nah, di sini akan nampak nanti orang-orang yang betul-betul berjihad atau tidak. Ya. Kemudian wasabirin dan orang-orang yang bersabar. Memang dia ketika belum ada kejadian, jadilah penyabar dia. Oh, pendiam, penyabar, tidak pernah marah. Nanti akan dilihat apakah dia bisa bersabar atau tidak. Akan nampak kapan? Kalau adanya ujian. Kalau adanya ujian. Di sini akan nampak keadaan manusia. Ya kalau orang yang kaya, banyak uangnya, santai saja dia. Mau turun, bensin atau mau naik harga bensin santai saja dia kan begitu ya tapi orang-orang miskin ini wah naik seribu saja barang segala tidak tidak beli nah, dianggap orang itu bersabar sementara orang miskin tidak bersabar sekarang mana yang nampak bersabar dua ini kalau kondisinya diberikan ujian yang paling tidak sama dia miskin juga tidak ada apa-apanya kondisinya sama berat yang menimpa dia Apakah nampak di sini mampu dia bersabar atau tidak? Paham ya? Jadi orang juga itu akan dibalas besar dan kecilnya pahala kesabaran dia itu melihat kondisi manusia juga. Kalau kondisi dia ini orang yang berat dalam bersabar, tetapi dia mampu bersabar, makanya orang yang besar pahalanya. Bagaimana telah kita sebutkan di pertemuan tadi, ya sebelumnya. Akan dilihat karena ada orang memang dia sukanya marah. Dia. Tetapi ketika terjadi ujian bagi dia, dia mampu bersabar, memang berat bagi dia. Tapi dengan dia mengilmui, dengan dia betul-betul memahami hal tersebut, maka akhirnya dia pun mampu bersabar. Nah, orang yang seperti ini besar pahalanya. Beda dengan memang orangnya itu, memang keadaannya penyabar, tidak mudah marah dia. Mau ditimpa musibah, mau tidak, mau diganggu, mau tidak, dia tidak pernah marah dia memang. Memang tabiatnya tidak bisa marah. Ini beda ya. Memang tabiatnya tidak bisa marah. Tidak pernah keluar air matanya, tidak pernah menangis. Walaupun dia sedih. Ini orang yang seperti ini beda ya pahalanya dengan orang yang memang berat. Yang memang orang ini cepat sedih, ya cepat marah, ya cepat dia tergesa-gesa dalam masalah. Tetapi Ketika ujian ini dia imani dan dia mampu bersabar di sini dengan beratnya sesuatu yang dia lakukan sehingga tercapai kesabaran, maka ini yang besar pahalanya. Sudah jelas ini? Karena itu Allah sebutkan sini apa tadi maknanya sampai kami mengetahui? Maknanya adalah sampai Allah SWT menampakkan. Ketika diuji orang ini akan nampak keadaannya dia. Kata Syekh Muhammad bin Saleh al agar Allah menampakkan dari sisi orang ini mendapatkan pahala kebaikan atau mendapatkan kejelekan. Setelah diuji akan nampak orang ini dia akan melakukan dosa atau dia melakukan kebaikan sehingga dia dibalas dengan kebaikan atau dia dibalas dengan kejelekan. Ini setelah adanya ujian ya, setelah adanya apa? ujian. Ini harus dipahami seperti ini harus dipahami. Jadi di sini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bagus sore. Nangkim nangkim. Hmm? Bagus. Nah, konten, konten. Jadi dimatikan itu kan. Apa yang dikurangi? Aus bermanis. aku ya. Ah, tes satu dua. Ya. Harus ada pengalaman. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kelebihan. auksan Aku kurang, aku. Dikurang. Kasih itu. Aus. Jadi makna ayat ini sampai kami mengetahui artinya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ya ilmu yang nampak. Kan ketetapan Allah sudah ada kan? Ketetapan Allah sudah ada. Takdir terhadap seseorang itu sudah ada dan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk menampakkan takdir Allah tadi, maka diadakanlah ujian. Dengan adanya ujian ini, maka nampaklah takdir Allah berjalan. Jelas ya? Maka diketahui di sini dengan takdir Allah yang Allah ujikan kepada manusia, nampak dia ketika mendapat ujian ini bersabar atau tidak. Nah, di sini maksudnya sehingga dia dibalas dengan Ya. dengar ya kalau kalian bagus diperbaiki lagi. Nah, supaya enak mendengar. Nanti kasihan saya bicara habis-habis suara, kalian tidak paham juga. Rugi ya? Rugi. Kalau orang orkes itu tidak diterima kalau tidak bagus suaranya. tidak disewa lagi dia. Baik, sudah jelas ini? Sampai kami mengetahui siapa yang betul-betul berjihad dari kalian dan siapa yang dia itu bersabar. Sudah ya? Ini selesai dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi pendalian dari masalah sabar ini. Pendalian dari masalah sabar. Ada berapa ayat disebutkan. Kemudian kata beliau di sini wal ayatu fil amri bis sabar wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan kata beliau ayat-ayat di dalam perintah untuk bersabar dan penjelasan keutamaan sabar ini banyak sekali kata beliau dikenal di dalam Al-Qur'an. Ya, hanya beliau sebutkan di sini untuk menjelaskan kepada kita saja bagaimana sebenarnya tentang sabar ini. Dan itu ayat yang berkaitan dengan sabar di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya banyak sekali ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kesabaran. Dan demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ada yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, ada yang menjelaskan kisah orang-orang yang bersabar, ada yang menjelaskan bagaimana supaya kita bisa bersabar, dan menjelaskan kapan kita dikatakan bersabar. Ini banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di sini yang akan disebutkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala di dalam bab sabar ini hadis-hadis itu disebutkan tentang keutamaan sabar. Ya bagaimana bersabar, kapan dihitung bersabar, bagaimana kisah orang yang bersabar. Ini akan disebutkan oleh beliau di sini. Dan bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap apa? akan disebutkan oleh beliau. Baik kita baca di sini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata beliau an Abi Malik Al Haris bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard was salatu nurun was burhan wasabru dhiya wal qur'anu hujjatul laka aw alaika kullu nasiyatu fawaidu nafsah famutikuha aw mubikuha rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al Haris bin Asim Al Ash'ari dia dari kabilah Ash'ar kabilah Ash'ar ini di Yaman ya Kabilah Ash'ar itu di Yaman. Karena itu kalau kita mengetahui Yaman, itu banyak sahabat-sahabat yang muncul dari Yaman. Banyak sahabat-sahabat yang dari Yaman. Ini sahabat yang mulia, kalau disebut Al-Ash'ari misalnya, itu dari Yaman. Dan di Yaman memang banyak sahabat yang muncul dari sana. Dan khusus Kabilah Ash'ar ini dia memiliki keutamaan tersendiri kalau walaupun secara umum Yaman itu memiliki keutamaan tersendiri. Ingat ya, Yaman penduduk Yaman itu memiliki keutamaan tersendiri. Ini datang dari Nabi SAW banyak riwayat di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan banyak sekali keutamaan negeri Yaman dan orang-orang Yaman. Banyak ya, ini lisannya Nabi SAW dan Nabi SAW itu berbicara tidak keluar dari wangsunya saja, tetapi dia mendapat wahyu. Hadis Rasulullah juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, akan tetapi dia berkata dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi sebutkan di antara keutamaan orang Yaman apa? Kata beliau, ja'a ahlul Yaman, telah datang Ahlul Yaman. sudah tambah. Bukan Ali Nah. Ja'a Ahlul Yaman. Hum Arabku afidatan wa alyanu guluban Kata beliau telah datang Ahlul Yaman, penduduk Yaman. Siapa mereka? Hum mereka ini kata beliau Arabku guluban apa afidatan afidat itu sama dengan hati maknanya juga mereka itu orang yang raki ini sangat lembut hatinya sangat lembut hatinya dan kalimat raki ini kalau kita lihat di dalam penggunaan orang yang cepat tersentuh dengan kebaikan dan itu Abu Bakar ketika dia disuruh menjadi imam waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit tidak bisa bangun maka kata Rasulullah perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kata Aisyah ya Rasulullah dia tidak bisa. Dia itu orang yang arabu kuluban. Orang yang sangat rokik hatinya. Kalau dia baru membaca Al-Quran sudah menangis dia. Tidak tahan. Betul-betul dia apa? Menghayati itu bacaan Al-Quran. Tersentuh. Nah ya begitu. Orang Yaman itu arabu afidatan. Mereka orang yang lembut hatinya mereka. Dia cepat memaafkan. Karena itu kalau kita lihat saksikan kehidupan mereka memang nampak sekali. Memang kadang sebagian orang Yaman itu kasar berbicara. Tapi dari sisi pembicaraan saya kasar. Kalau dia berkelahi itu jarang dia berkelahi lisan saja itu. Mukul dia pakai sandal, lempar sandal dia, pukul sana. Tapi setelah itu sampai berdarah-darah berpelukan lagi hilang, tidak ada masalah. Karena makan bersama lagi, ayo kita makan. Itu hebatnya dia. Hatinya lembut ya. Cepat memaafkan dia. Ini nampak di kalangan orang-orang nyaman seperti itu. Dan Nabi sebutkan juga Yaman ini apa? Nabi sebutkan bahwa astakina itu di Yaman, ketenangan itu ada di Yaman. Al-iman Yaman. Iman itu di mana tempatnya? Pada penduduk Yaman. Keimanan kata Nabi. Keimanan di Yaman. Ketenangan itu di Yaman. Dan yang pertama kali nanti meminum telaga Nabi siapa? Penduduk Yaman. Orang-orang Yaman itu yang pertama kali nanti minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih banyak ya keutamaan-keutamaan orang Yaman. Karena itu disebutkan di sini. Karena itu agama yang sangat nampak dalam beragama itu di Yaman itu sangat nampak sekali. Mereka menjaga agama. Ya menjaga agama nampak. Biar mereka itu tukang apa saja kerjaannya, tetap dia baca Al-Quran. Ini di penduduk Yaman itu di mana-mana kita lihat orang tua mau dia apa karena duduk-duduk pinggir jalan itu sembarang tentaranya juga pakainya sembarang duduk-duduk pinggir jalan di trotoar baca Al-Quran masya Allah enak sekali menjual menjual dia sambil duduk keluarkan Al-Quran baca Al-Quran nikmat sekali dirasa dilihat cuma kita lihat wah nikmat sekali jadi memang mereka itu hidup dengan agama hidup dengan agama perempuan dan laki-laki itu nampak dari sisi apa? Mereka itu menjaga jarak laki-laki dan perempuan. Kalau kita naik mobil itu, mobilnya angkutannya besar ya, bisa muat 15 orang di dalam. Kalau kita sudah duduk di kursi-kursi yang enak begitu, kalau ada perempuan mau naik, harus minggir itu, harus minggir. Situ ke belakang, beri dia tempat yang bagus. Dimuliakan perempuan, dimuliakan. Nah boleh ada yang dekat dia. Orang sudah paham. Tidak ada yang berani bicara sembarangan. Dijaga ya perempuan. Kenapa? Karena para wanita juga akan menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menutup diri mereka. Menutup diri mereka. Ini nampaknya seperti ini. Ini kita saksikan ya. Kita saksikan dan hati mereka itu memang polos sekali. Polos, suka membantu, suka bersedekah, di mana-mana kita lihat pinggir jalan itu ada air minum yang disediakan, air bersih. Untuk orang siapa saja yang mau minum silahkan. Ada sana sumber air begitu, ada gelasnya, sudah itu air bersih sudah, terisi terus. Kalau habis terisi terus dia. Ini belum ada mungkin tempat kita sini. Ya? <laughs> mungkin orang duduk saya depan rumah dia kasih ya aqua satu itu belum tentu ada, jangan mungkin. Lihat orang ini kelelahan dari jauh. Nah, ini Pak, ini mungkin jarang ini jarang. Ah, nggak tahu orang dari mana itu. Jangan sembarangan. Mungkin dia orang jahat. Nah, pikirnya sudah jelek memang. Dibantu ya, saja siapapun dia. Dengan membantu memberi air minum saja itu masya Allah sedekahnya. Ini akan terbaca nanti di hari sini. Ya. Mereka itu suka sekali membantu orang. Kita saya ketemu kita tidak tahu karena tiba-tiba dikasih uang saja. Ya. Kita belanja mungkin kurang uang apa mau dibeli? Kurang uang. Ini kasih. Begitu mereka. Masya Allah ya. Saya sendiri mengalami itu. Uang pas-pas saya mau belanja sesuatu. Sudah tawar-tawar tanya gini mana Kata orang sini. Saya bayarkan. Dia bayarkan. Tidak tahu orang tidak kenal dari mana. Kadang lewat tiba-tiba dipanggil. Ini ada uang. Kadang tiba-tiba kita dipanggil ada dikasih uang atau berapa banyak. Kadang hampir satu juta lebih. Masya Allah. Ya. Menuntut ilmu. Itu dirasakan. Mereka menghormati sekali orang-orang ya tamu mereka. Sangat pemuliaannya sangat hebat sekali. Ini umumnya orang-orang di negara-negara Islam itu seperti itu. Ya. Ini agama itu berjalan di dalam kehidupan mereka, berjalan. Bisa saya dilatih. Ya? <laughs> Bisa atau tidak? Ya walaupun kita misalnya lihat orang apa Bersedekah itu tidak butuh yang banyak. Air minum itu masya Allah, tidak butuh air minum yang bagus. Ya, malu dia bersedekah hanya sekedar aqua gelas. Eh jangan nih. Ini lebih bermanfaat kadang dari air teh panas. Air teh panas itu kadang kurang manfaatnya ketika orang kehausan di saat yang panas. Tapi nah, kalau di air gelas ini masya Allah hidup dia dengannya, merasa. Apalagi dia membeli tidak ada uangnya, kan? Kita ketemu saja orang sembarang orang mau dikenal tidak dikenal kita biasakan, sediakan air minum di situ. Misalnya, seperti di misalnya tempat-tempat umum sini, sediakan situ air minum, galon bilang ini umum, siapa yang mau minum silahkan. Pahalanya mengalir terus, masya Allah. Orang yang datang, siapa yang minum datang di sini ada tempat air minum. Di situ di pasar-pasar gitu, di tiang itu diikat tempat air minum. Ada gelasnya, silahkan orang mengisi botolnya silahkan. Air bersih, ya. Ini nampak di mana-mana itu, di mana-mana. Ada. Memang kalau kita saksikan, masya Allah, kadang di sisi penampilan memang mereka ya, normal saja. Penampilan mereka ya pakainya Islami, Islami mereka. Tapi teramalkan ilmu mereka. Ya walaupun namanya orang awam kadang tidak paham juga ilmu, tapi dari sisi yang seperti ini mereka betul-betul nampak di kehidupan mereka sehari-hari. Ini Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari itu dari mana? Dari Yaman dia. Ini singkat saya. Dan ini seingat saya hadis ini cuma satu hadis ini saja yang diriwayatkan. Dan dia tidak ada meriwayatkan hadis yang lain kecuali hadis ini saja. Ini sahabat ini Abu Malik Al-Haris. Abu Malik Al-Haris. Jadi kadang juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak semua sahabat itu orang yang banyak ilmunya yang mereka bisa mengajarkan kepada orang lain. Tidak. Karena itu hanya sebagian sahabat saja yang dikenal yang banyak riwayat hadisnya. Dia ya tidak. Makanya di sini juga penuntut ilmu itu tidak dituntut. Semua yang belajar itu harus jadi ustaz. Jangan berpikir aduh saya tidak bisa menghafal, tidak bisa saya belajar, tidak bisa jadi ustaz. Ini salah berpikir. Tapi kita belajar untuk apa? Untuk kita mengetahui ilmu yang akan kita amalkan. Kita mengenal ilmu walaupun kita tidak bisa menghafal, tapi kita tahu Ustaz sampaikan begini. Kalau kita dapat musibah bersabar, tahan. Ini ilmu akan meresap pada dirinya. Walaupun dia tidak kenal lagi darinya yang mana. Cuma saya pernah dengar ini dari Al-Quran dibacakan. Itu sudah ilmu atau tidak? Itu gunanya belajar. Pernah dia dengar? Pernah dia dengar? Oh, pernah saya dengar itu surat ini besar pahalanya walaupun air minum. Itu sudah ilmu walaupun dia tidak tahu hadisnya. Ya, ya tidak. Jadi tidak mesti orang belajar itu untuk jadi ustaz, tapi dia belajar dalam rangka untuk ilmu untuk diamalkan. amalkan. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu kata Imam Ahmad tidak ada satupun sesuatu yang bisa menandingi kehebatan ilmu ini. Tentunya Bukan semua orang yang belajar. Liman sohat niyatuhu. Bagi siapa yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Bagi siapa yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, Kaifatasihun niyah ya Aba Abdullah?" Bagaimana benarnya niat di dalam menuntut ilmu itu wahai Abu Abdullah? Ini kunya dari Imam Ahmad, bapaknya Abdullah. Jawab dia memiliki anak Abdullah namanya. Kata beliau, "Yanwi al jahli an nafsihi wa an Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari selainnya. Jadi asal niat di dalam menuntut ilmu itu ada adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Saya yakin semua kita ini tidak ada yang pintar di sini, termasuk saya. Jangan dianggap saya ini sudah orang pintar yang semuanya diketahui, enggak. Jangan mentah-mentah jadi Ustad. Semuanya sudah ditahu, tidak. Justru kita menjadi Ustad itu perkara yang sangat berat. Berat jamaah sekalian. Dan belajarnya seorang Ustad itu lebih berat daripada orang yang duduk belajar. Karena apa yang dia sampaikan harus dia banyak baca dulu, dia pahami kalimat-kalimatnya. Apa yang dijelaskan oleh para ulama terhadap ini? Dia cari kitab-kitab yang lain untuk memahami maknanya. Dulu satu kali disampaikan, kalian sudah dengar, enak. Tapi kita tanggung jawabnya besar. Ini kalau betul-betul orang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kalaupun orang ingin mencari terkenal saja gampang. Bicara saja mengatasnamakan agama walaupun tidak ada ilmu, keluar-keluar saya tidak ada dalilnya keluar, tidak ada ayat Al-Qur'an keluar, tidak ada hadis Nabi. Pokoknya menurut saya begini, menurut saya begini. Apa maunya orang diikuti? Terkenal kita, dapat dunia. Tapi mengatasnamakan agama Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau itu orang belajar niatnya apa? untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kita juga betapa banyak kita masih bodoh. Mohon maaf ya, lapat ini artinya bukan kita mengatakan kita ini orang yang bodoh dalam makna masyarakat, tidak ya? Artinya dalam ilmu agama Allah betapa banyak masih kita belum kenal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Termasuk diri saya. Saya mengakui bodoh. Karena kapan dia sudah mengikuti pintar dalam agama, dia tidak mau belajar lagi. Sebab orang yang merasa dirinya masih punya kekurangan, dia akan terus belajar. Terus ingin mengetahui, menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Al-Qur'an saja dari awal sampai akhir, saya yakin belum ada mungkin kita ini yang baca semua dari awal sampai akhir kita pahami. Hah? Ya? Atau mungkin surah Al-Fatihah saja maknanya apa? Inilah menunjukkan untuk mengangkat kejahilan kata Imam Ahmad dari diri kita kita urut saja dari kewajiban kita kepada Allah dulu. Ini kita pikirkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling wajib? Yang paling wajib di sini adalah rukun Islam. Kalau kita berislam, maka rukun Islam harus kita ketahui. Kalau kita berislam dan mengaku beriman, maka rukun iman harus kita ketahui maknanya. Ya tidak? Sekarang Islam, dua kalimat syahadat. Saya bersaksi la ilaha illallah. Apa ini la ilaha illallah? Tunggu pembahasannya. Ya. Kita bersaksi Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya ini? Tunggu pembahasannya. Siap-siap. Semangat harus. Begitu. Supaya kita bisa beramal dengannya. Sekarang setelah kita bersahadat, apa rukun Islam yang kedua? Salat. Salat saya tanya, tahukah kita sudah salat itu apa? Oh gampang ya Ustaz, salat itu kan yang penting berdiri dan mengerjakan gerakan-gerakan itu sholat sudah. Jangan dulu. Sekarang harus diketahui ibadah sholat itu ada rukunnya juga. Apa rukun sholat? Apa wajib sholat? Apa syarat sahnya sholat? Apa sunnah-sunnah sholat? Apa pembatalnya sholat? Kita sudah ketahui ini. Hah? Ya atau tidak? Sekarang sholat itu apa syaratnya? Wudhu, berwudhu. Sebab kata Nabi, la sholata liman la wudhu ala. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Karena itu kalau tidak ada wudu tidak ada sholat. Sekarang bagaimana wudu yang benar? Nah, jadi masalah juga ini. Makanya jangan ngaku pintar dulu. Ya? Yeah? Artinya kalau kita sudah tahu masalah wudhu, berarti alhamdulillah kita sudah pintar dalam masalah wudhu. Tapi masalah lain, jangan kita ikut campur dulu. Kita belum tahu yang lain. Masalah sholat, oh kita sudah pelajari tahu dari awal sampai akhir. Jangan dulu pintar dulu. Masih ada masalah puasa bagaimana? Ini mau datang Ramadan nih. Mau datang Ramadan. Ya nanti ada ustaz-ustaznya sini membahaskan masalah bagaimana cara puasa yang benar. Ya. Ini masalah. Apalagi kalau mau mengurusi masalah umat yang banyak. Ini butuhkan ilmu yang luas. Ya. Karena itu tidak usah terlalu banyak pusing-pusing ngurusi orang. Ya, orang itu kenapa tidak sholat? Kita sendiri bagaimana? Kenapa itu sholatnya begitu? Kayak ini ajaran baru. Ajaran baru, Kamu apa kamu sudah belajar? <laughs> dia kadang anggap ajaran baru. Kenapa? Dia baru lihat. Sementara dia sendiri tidak punya ilmu. Ya tidak? Ini jadi masalah. Karena itu berniat orang menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kata Imam Ahmad. Itu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita duduk menuntut ilmu itu? Kita ingin tahu satu persatu dari tuntunan agama supaya terangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita sudah memiliki pengetahuan dalam hal itu, maka kita juga ingin mengangkat kebodohan, kejahilan dari orang lain. Tapi kalau kita baru menguasai ilmu yang satu ini, itu saja dulu kita ajarkan, jangan kepada ilmu yang lainnya. Dia baru belajar tata cara wudhu yang benar kepada seorang ustadz. Satu minggu dia belajar, tiap hari datang. Ajari saya gimana yang benar cara cuci tangan, gimana yang benar cara cuci wajah, gini gini kata ini dalilnya kata ustadznya ini ya. dia sudah paham oh berarti yang benar tuh begini begini begini praktek kalau dia cuma tahu yang itu saja merasa sudah belajar dan dia sudah tahu ilmunya dia amalkan dia lihat temannya salah dia ajari begini cara yang benar cukup itu saja jangan dia baru belajar masalah wudhu oh tidak benar kamu begini harusnya cara sholat yang benar oh tidak benar kamu orang Islam tuh harusnya begini sementara dia belum belajar yang lain kan Iya. yeah. jadi ingat ya batasannya ini dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Mengangkat kebodohan dari orang lain juga itu sebatas ilmu yang dia miliki. Jangan masuk kepada ilmu yang belum dia kuasai dan dia pelajari. Paham sudah? Iya. Urusan umat tidak usah terlalu dipusingi. Kenapa orang sana bangun rumah lagi? Berdagang dia. Kenapa ya kaya? Tidak usah terlalu dipusingi. Diri kita dulu dipusingi. Ya kan begitu ya? Kalau kita terlalu banyak pikirkan orang lain, diri kita tidak dipikirkan, itu yang kita hancur. Itu yang hancur itu. Sibuk saja memikirkan orang, tapi dirinya sendiri tidak pernah dipikirkan. Allah ingatkan dalam Al-Quran seperti ini. Jangan kamu melihat orang lain saja kesalahannya, diri kamu tidak pernah kamu lihat kesalahannya. Tidak pernah kamu lihat kesalahannya. Ini harus direnungi ya, diri setiap orang direnungi, merenung. Ketika kita wudhu, gimana ya wudhu saya ini? Ilmunya sudah saya pelajari tidak? Kalau tidak datang kepada seorang ustaz, belajar betul-betul walaupun -betul, sendiri, waktunya diluangkan. Adakah seminar masalah wudhu? Ya, begitu. Seminar masalah wudhu. Saya rasa ini masalah wudhu pernah kita ajarkan dulu di sini ya, di samping. Ya, sudah dulu tiga hari. Masalah tata cara, tata cara wudhu yang benar dengan makna dua kalimat syahadat dulu empat hari di samping. Saya rasa sudah lupa semua ini. Tapi semoga amalannya tidak lupa. Kalau dia baru ingat, eh Ustaz jelaskan begini caranya. Dia ingat teramalkan. Walaupun dia lupa sudah ilmunya, tapi teramalkan pada dirinya itu yang diinginkan, ya. Seperti sahabat tadi kan? Para sahabat tadi banyak dia tapi tidak ada yang hadis sedikit saja. Tapi mereka apa? Ilmu itu mereka untuk amalkan diri mereka ketika dengar dari Nabi. Mereka pahami ayat begini, benih hadis Nabi. Mereka terapkan pada kehidupan mereka. Itu ilmu namanya. Ya, itu ilmu. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita ingin berkomentar terhadap orang lain, lihat dulu diri kita. Lihat dulu diri kita. Tetapi setelah kita mempelajari ilmu tersebut, baru kita memahami. Sebab mempelajari ilmu itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan, apalagi kalau mau menjadi ahli agama itu berat berat. Ya, kalau memang orangnya ikhlas di dalam mau berdakwah, itu dia harus banyak punya banyak ilmu, menghafal siang malam, belajar siang malam, tidak habis waktunya, belum dapat juga. Ya, ya berat. Ya kalau orang memang belajar agama cari uang saja kan? Yang penting sudah teriak-teriak saja dia, tidak butuh dia tidak ada tidak ada kitabnya, tidak ada apanya, mesti pintar bicara, tapi atas nama agama. Enak dia. Ya kan? Terkenal. Bukan itu yang kita, tapi dalam kita belajar agama itu bagaimana ilmu itu untuk kita amalkan pada diri kita. Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari harta. Jadi bagaimana kita belajar agama untuk diri kita dulu supaya terangkatlah sesuatu yang perlu saya tahu di dalam beramal. Yang pokok di dalam ilmu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Begitu. Ini yang paling wajib dipelajari. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itu dipikirkan. Ada pun nanti mempelajari masalah bagaimana cara jual beli yang benar, ya bagaimana hukum warisan itu jangan dulu dipikir. Itu nanti bidangnya ada. Kalau dia mau berdagang, nah di baru dia pelajari. Paham ya? Baru dia pelajari misalnya. Tapi ilmu yang paling wajib bagi dia bagaimana terangkat kewajiban antara dia dengan Allah ini yang harus dia pelajari. Bagaimana kalau ada anak muda mau menikah? Hah? Nah ini ilmu tentang nikah harus dipelajari juga. Bagaimana dia akan berbuat baik kepada istrinya? Bagaimana kewajiban dia terhadap istrinya kalau dia sudah menikah? Ya, ini dipelajari juga. Saya rasa ya Ustaz sudah datang ke sini ya mengajarkan masalah apa? hubungan rumah tangga ini sudah kayak tidak perlu terlalu banyak-banyak nanti tambah semangat saja <laughs> ya tidak baik ini sedikit ya memahami bagaimana para sahabat Nabi juga mereka itu semuanya sahabat Nabi itu mulia tetapi ingat tidak semuanya mereka itu ahli di dalam masalah ilmu agama yang mereka sampaikan tidak tapi mereka belajar untuk diri mereka yang pertama demikian pula kita belajar ya jadi jangan kita berpikir Aduh saya tidak bisa belajar ini karena saya tidak bisa jadi ustaz. Bukan itu yang dipikir, tapi untuk diri kita. Jelas ya? Ini tujuan menuntut ilmu dipikirkan baik-baik. Kemudian di sini kata beliau Rasulullah SAW bersabda, "Atuhur satrul iman." Bersuci itu setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Mizan ya, timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u umma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Ini kan bainas samawati wal ard. Apa-apa yang di antara langit dan bumi. Ini menunjukkan besarnya ini kalimat. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya, nur itu cahaya itu burhan. Sodako itu adalah bukti. hati ya. Sodako itu adalah bukti, burhan. Apa itu burhan? Petunjuk yang membuktikan keadaan. Nah, di sini yang disebut sini wasobru dia. Ini kita pendalilan dalam hadis ini. Kesabaran itu adalah dia. Dia ini cahaya juga. Jadi kesabaran itu adalah cahaya. Kalau sholat tadi apa? Cahaya juga kan? Tapi lafadznya berbeda dalam bahasa Arab. Nah, di sini pentingnya mengerti ilmu bahasa Arab. Kalau mau jadi ahli dalam ilmu agama. Jadi salat tadi disebut nurun. Nur itu cahaya. Dan sabar juga nur, bukan ya? Dia cahaya lafadznya dia, bukan nur. Asobru dia. Sabar ini adalah dia, cahaya juga. Apa perbedaan cahaya nur ini dengan cahaya dia? Tunggu penjelasannya. Tunggu penjelasannya. Kemudian wal Qur'anu hujjatul laka. Al-Qur'an itu adalah hujah untuk kamu. Artinya hujah untuk kamu untuk membela kamu. Au alaika atau dia menghujahi atas engkau. Hujah untuk kamu apa atas engkau? Maksudnya Al-Qur'an ini menjadi hujah untuk menyerang kamu menjadi musuh bagi kamu. Kalau hujatun alaika, dia menjadi pembela kamu. Kalau dikatakan hujah alaika, maka dia menjadi musuh bagi kamu. Hati-hati Al-Quran ya. Dua ini Al-Quran. Bisa dia menjadi pembela kita, bisa dia menyerang kita. Ini bahaya. Al-Quran. Jangan dimacam-macam nih jamaah sekalian. Jangan biarkan Al-Quran berdebu saja di lemari. Atau jangan biarkan Al-Quran itu cantik-cantik Ditaruh dalam lemari, dikasih parfum Al-Quran Itu ada pembahasan khusus Tunggu saja ya. Tunggu saja, sabar dulu Ini kita ini masuk pembahasan sabar Harus sabar Perlahan-lahan ya Jelas ya? Saya tanya dulu Penyampaian saya ini enak atau tidak? Ya. Mau dipercepat atau mau diperlambat? Satu sedang kalau ngantuk-ngantuk mendengar, kita rubah caranya. Mau yang teriak-teriak? Tapi tidak paham. Ya, kayak ini sedang ya. Nah, santai. Yang penting dipahami ya. Dipahami yang penting. Kita tidak mencari banyak yang disampaikan. Tadi mencari ilmu itu bagaimana bisa dipahami dan bisa diamalkan. Itu pokok ilmu. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk diketahui. Kita telah berikan pendahuluan kemarin yang dihitung itu oleh Allah SWT nanti apa? Amalan ya. Bukan hanya pengetahuan kita, tapi amalan kita. Kita tahu wajibnya sholat. Tapi kalau tidak beramal, apakah diberikan keutamaan? Tidak kan? Baik ini ya. Nah, jadi Al-Quran itu dia adalah hujah untuk kamu. Akan membela kamu dan dia adalah hujah atas kamu menjadi musuh bagi kamu. Kemudian Nabi sebutkan sini kullun yakdu Setiap manusia itu yakdu berpagi-pagi melakukan usaha. Fabaiun nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Maka dia menjual dirinya. Dia, ya, maka dia menjual dirinya. Famu'tikaha aw mubikuha. Apakah dia membebaskannya atau dia menyengsarakannya? Jadi setiap hari, setiap pagi kita itu berpagi-pagi kita keluar berusaha. Maka di sini usaha kita setiap pagi ini, apakah kita ini ingin membebaskan diri kita dari belenggu syaitan atau kita menjatuhkan diri kita dari ke dalam kebinasaan. Ini hal yang perlu diperhatikan. Dan inti pendalilan dalam ayat ini, apa dalam hadis ini, apa tadi? as dia Kesabaran itu adalah cahaya. Kesabaran itu cahaya. Ingat ya mas kalian Ini kita belajar tentang sabar ya. Maka sahabat di sini disifati dengan dia. Dia ini adalah cahaya yang sifatnya panas. Cahaya yang sifatnya panas. Karena itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Mensifati matahari dan bulan Mensifati matahari dan bulan Disebutkan dalam surat Yunus ayat 5 Ini kalau kita ingin memahami makna hadis Lihat dalam Al-Quran ada tidak digunakan kalimat itu Lihat penggunaannya. Kalau gitu, oh berarti begini maksudnya. Jelas ya? Makanya dilihat lafaz Al-Qur'annya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'an. Berarti matahari dikatakan dhiya'an. Apa tadi dia? Cahaya ya? Allah lah yang menjadikan matahari itu bercahaya dengan lafaz apa disebut? Diyaan. Diya. Bot, ya, nama alif panjang dengan hamzah. Diya. Wal qamara nuran. Dan bulan nuran, bercahaya. Dengan lafaz apa di sini? Nur. Nah, kalau begitu kita mengetahui bahwa salat tadi Nabi sebutkan as-salatu nurun. Berarti sini bulan nurun. Berarti sama tidak lafaznya nur? Sama ya? Nah, berarti bulan itu dia bercahaya, tapi dengan cahaya nur. Demikian pula sholat itu dia bercahaya dengan cahaya, cahaya nur, dengan cahaya seperti cahaya bulan. Jadi kalau mau cari orang yang kayak bulan purnama, cari perempuan jangan lihat mukanya saja. Rajin sholat tidak dia. <laughs> Kalau dia rajin sholat itulah perempuan yang soleha. Oh itulah bulan purnama. <laughs> ya, Jangan lihat mukanya saja seperti pulang, tapi akhlaknya jelek. Bikin panas hati terus. kan, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Dengan lafaz Allah, tadi, nur, nur. Allah menjadikan wal qamara nuron. Allah jadikan komar bulan itu bercahaya dengan lafaz nur juga. Nah, di sini sudah pegang dulu ini ya. Berarti kalau salat itu sama dengan bulan ya bercahaya. Berarti cahaya sama-sama nur di sini. Oh, berarti begitu. Nah, sekarang Allah jadikan apa? Nah, disebutkan di sini wasabru dia. Kesabaran itu adalah dia. Allah jadikan syamsa tadi apa? Matahari wasyamsa diaan. Sama tidak? Oh, berarti sabar itu cahaya matahari. Gimana matahari menyinari? Panas. Kenapa ada kipas angin ini? Hah? Kenapa gitu angin? Panas. Kenapa dia panas? Karena ada matahari tadi ya. Kalau hujan dingin atau tidak? Dingin. Oh, mataharinya dia. Berarti ada cahaya matahari panas. Coba berjemur di cahaya matahari tadi. Panas kan? Kalau bulan purnama enak tidak? Oh datang bulan purnama enaknya itu cahayanya oh, terang sekali. Tapi terangnya apakah dia menyinari seluruh bumi? Tidak. Kalau kita berjalan di bawah pohon, gelap atau terang? Tetap gelap ya. Tapi kalau matahari, kalau datang matahari, terang atau tidak? Terang. Kita dalam ruangan seperti ini, kenapa tidak dinyalakan lampu? Karena terang. Apa sebabnya terang? Ada sinar matahari. Walaupun sinar matahari itu tidak langsung menyentuh kita, tapi terang dia. Sekarang apa perbedaan dua ini? Ya, apa perbedaannya? Sholat itu cahaya, tapi cahaya seperti cahaya bulan. Cahaya cahaya bulan itu sejuk, dia. Sejuk. Terang. Tapi ingat, mana yang terang yang langsung tersentuh oleh cahaya bulan itu saja. Karena itu orang yang sholat, dia akan bercahaya, hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah. Sehingga dia mengenal kebenaran. Hatinya itu tidak gelap. Sehingga dia bagus berpikir dengan sholat. Sehingga dengan sholat dia rajin sholat dia akan melihat jalan-jalan kebaikan. Ini apa ini? Tapi ingat itu hanya menimpa siapa? Orang yang melakukannya. Dan itu kalau orang tidak sholat tidak bisa mendapatkan cahaya ini. Tapi kalau dia sholat maka dialah yang akan merasakan cahaya tersebut. Dia akan merasakan kesejukan. Dia berikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sudah ini? Jadi nur itu sholat dan dia itu untuk matahari. Itu bedanya. Karena itu orang yang sholat itu dia akan bercahaya. Tapi bukan arti yang keluar di mukanya warna cahaya ya. Kayak orang pakai susuk itu Ada susuk intannya di sini. Kalau perempuan lihat gagahnya bercahaya. Bukan itu. Maksudnya orang yang rajin sholat itu diberikan cahaya oleh Allah, hati itu dibuka oleh Allah diterangi diberikan cahaya di dalam hatinya. Sehingga dengan sholat itu dia akan menjadi tenang, ya akan menjadi tenang. Karena itu sholat Allah sebutkan apa keutamaan sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa Ustaz orang banyak sholat itu banyak juga berbuat salah? Jangan dulu. Banyak orang sholat itu banyak macam. Ada yang sekedar ikut saja. Ada yang betul-betul paham dan memang ada yang betul-betul sholat itu menjadi dia resapi. Dia pahami maknanya. Di sini sholat itu betul-betul nanti menambah keimanannya. Sehingga bercahaya, cahaya iman itu semakin menebar pada dirinya. Maka dengan cahaya iman inilah keimanan itu yang menahan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya tidak? Ya? Keimanannya tadi. Karena itu kalau orang lemah imannya mudah jatuh, tapi dengan kekuatan keimanannya Cahaya iman inilah yang akan menahan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kuatnya keimanan. Beda kalau matahari, itu dia. Nah sabar itu dia juga. Sekarang kita lihat matahari. Matahari ketika muncul dia, itu bercahaya, dia akan menerangi seluruh penjuru bumi. Ya tidak? Seluruh penjuru bumi yang terhalang pohon, terhalang bebatuan, terhalang atap dalam ruangan, tetap kita tutup semua jendela ini tetap ada cahaya masuk. Ya tidak? Itu matahari. Cahaya itu menerangi seluruh penjuru bumi. Ini hebatnya. Cahaya matahari. Jangankan langsung menyet, langsung kepada mataharinya, langsung dapat cahaya dari matahari, terhalang pun tetap mendapat kebaikan dari cahaya matahari. Bahkan makhluk hidup di muka bumi tidak akan bisa hidup tanpa adanya sinar mata matahari. Andai kan Allah jadikan satu bulan malam terus, bagaimana kita? Mungkin banyak yang sakit. Tapi dengan adanya cahaya matahari, ini akan memberikan kehidupan di muka bumi. Pohon-pohon bisa hidup, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, binatang-binatang bisa sehat dan bisa hidup. Manusia juga memiliki kekuatan karena adanya sinar matahari. Ini menunjukkan hebatnya ini matahari sinarnya. Demikian pula sabar. Sabar itu cahaya, tapi cahaya seperti cahaya matahari, memberikan kehidupan, memberikan jalan yang terang, menerangi segala penjuru permasalahannya. Dan sangat dibutuhkan ini kesabaran. Cahaya dari kesabaran. Tapi ingat, cahaya matahari itu sifatnya panas. Demikian pula sabar itu sifatnya panas, berat, tidak gampang-gampang. Ya. Tetapi kapan kita mampu bersabar, Masya Allah jemaah sekalian akan terang sekali permasalahan. Lihat orang yang marah-marah itu dia tidak bersabar. Bagaimana tertutup otaknya kan? Dikira sudah tidak tahu apa yang dia berbuat lagi. Sudah terjadi <sighs> baru menyesal. Coba saya tadi bersabar saja. Ya, gitu. Coba dia bersabar dia tahan. Dia tahan berat, semakin berat dia tahan lagi. Bersabar. Oh ternyata begini sebenarnya masalahnya. Terang tidak? Kan? Terang dia. Karena itu kesabaran itu membawa kebaikan. Membawa kehidupan. Ini kalau kita tidak mampu bersama. Demikianlah orang yang memegang agama Allah. Betul-betul ingin berpijak di atas kebenaran dalam agamanya. Ini sangat berat. Tanpa kesabaran. Tanpa kesabaran. Ya karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik itu pembantu Nabi. Tapi jangan diremehkan ya pembantu. Ini faedah kita petik di sini. Anas bin Malik ketika datang Nabi SAW ke Madinah berhijrah Nabi Orang-orang banyak memberikan hadiah kepada para sahabat, kepada Nabi. Tapi orang tuanya, Anas bin Malik ini tidak punya apa-apa dia. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Saya hanya punya ini saja, punya Anas. Maka ini Anas, saya jadikan dia sebagai orang yang melayani kamu. Pembantu-pembantu urusanmu. Maka sejak itulah Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi salah satu, Membantu Nabi dalam menyiapkan apanya Nabi, membantu Nabi ini dan itu. Selama 10 tahun. Selama Nabi di Madinah. Dan itu kata Anas bin Malik, saya itu menjadi pelayannya Nabi selama 10 tahun. Tapi Nabi SAW itu tidak pernah mencela perbuatan saya. Dan tidak pernah pula menyalahkan saya. Ini hebatnya ini. Nabi terhadap pembantunya. Jangan mentang-mentang orang lemah, dia pembantu selalu dianggap salah. Tidak. Kadang walaupun dia pembantu kita, karena dia lebih cerdas dari kita dalam berpikir. Ya tidak? Hanya dari sisi nilai kita lihat dia rendah karena kita yang gaji. Kan begitu. Tapi kadang orang yang bantu kita tuh lebih mulia dari kita. Anas bin Malik katanya 10 hari, apa 10 tahun saya bersama Nabi, tidak pernah Nabi itu mencela saya atau menyalahkan saya. Betapa baiknya Nabi SAW terhadap pembantunya. Begitu dia. Karena itu kalau Anas bin Malik meriwayatkan hadis, apa persangkaan kita? Anas bin Malik sangat paham hadis itu. Iya. karena dia bersama Nabi terus kan. Berarti dia memang dapat hadis ini dari Nabi. Dia tahu. Karena dia bersama Nabi terus. Selalu Nabi mungkin bersama sahabat yang lain. Anas di situ yang lainnya Nabi. Dia tahu, oh begini lagi Nabi. Ini lagi yang bersabda, oh begini lagi. Makanya Anas bin Malik di antara orang yang juga banyak hadisnya yang diriwayatkan. Ini di antaranya ini. Karena itu Anas bin Malik itu dia tidak akan pernah melihat piring terbang. Tapi ini terbang? Mungkin dalam rumah tangga kalau ada marah, kalau ada lempar piring, wah dasar. Lempar lagi satu ya, gelas. Tidak. Nabi SAW itu Masya Allah akhlaknya sangat mulia. Sangat mulia. Maka Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yakti ala nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamal. Akan datang suatu waktu nanti suatu zaman yang mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya orang yang berpegang teguh dengan agamanya ini bagaikan orang yang menggenggam bara api saya tanya bara api itu panas atau ringan atau dingin panas ya bara api bara nah, kita harus pegang ini kalau kita lepas hilang tapi kita harus pegang tahan panas panas kan begitu ya ini dibaratkan oleh Nabi akan datang suatu zaman nanti Orang yang berpegang teguh di atas agamanya itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Berat. Ini menunjukkan bahwa suatu zaman ini kita melaksanakan sedikit hari kebaikan dituduh kita salah. Kita menampakkan sedikit amalan yang kita tahu dari hadis Nabi, dituduh lagi kita ajaran baru. Memang baru bagi dia, baru dia tahu. Ya kan? Padahal ajarannya sudah lama sejak zamannya Nabi. Bahkan ajaran Nabi itu ajaran yang paling modern, ya tidak? Tidak pernah ketinggalan zaman itu. Saya rasa ini pernah saya sampaikan juga dulu di sana. Iya kan? Membahas makna Muhammad Rasulullah. Agama Islam itu modern. Kenapa? Nabi Muhammad agamanya paling terakhir kan? Sebelum terutusnya Nabi banyak agama. Dan sebelum terutusnya Nabi orang-orang jahiliyah nampak pakaian yang terbuka, yang menyembah pohon, perbuatan yang seperti ini, mengubur anaknya hidup-hidup, ya apa menjadikan wanita itu orang yang dihinakan. Datang Islam, berarti yang mana yang belakangan? Islam kan? Islam membawa kemuliaan. Berarti agama Nabi yang dibawa oleh Nabi itu agama Islam, agama modern. Agama yang modern ini. Cuma ketika dia tidak tahu, dia tidak pernah mempelajari. Ketika kita amalkan tersebut, bukan ajaran baru. Memang dia baru, karena kamu baru tahu. Eh, baru kamu ketahui. Itulah gunanya belajar. Ya, baik. Jadi Nabi sebutkan, memang berat. Kita beramal di atas agama kita ini bagaikan menggenggam bara api. Maka di sini apa yang kita harus petik di sini? Kalau orang berpegang di atas agamanya sebagaimana menggenggam bara api, butuh kesabar, kesabaran. Kalau tidak bersabar ini buang sudah. Jarak tangan dia. Maunya buru-buru saja, maunya enak. Harus dengan kesabaran. Karena itu ada kisah orang-orang yang tidak bersabar. Dalam permasalahan itu maunya buru-buru terus. Ini dilarang oleh Rasulullah ya, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaqor Hadisnya sahih juga. Ta'ani perlahan-lahan. Perlahan-lahan itu dibutuhkan apa di sini? Butuhkan kesabaran. Ta'ani itu dari Allah dan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Ini tidak boleh banyak tergesa. Tergesa kita dalam sholat tidak boleh. Batal sholatnya. Tergesa dalam puasa juga tidak boleh. Batal puasanya. Tergesa menunaikan haji juga tidak boleh. Batal hajinya. Harus tepat. Harus tepat. Sholat harus masuk waktu sholat. Puasa juga kalau mau berbuka harus sudah masuk waktu berbuka. Ya kan? Kita berhaji juga harus pada bulan haji. Kalau sebelum bulan haji tidak sah. Ini ya. Tidak boleh bersegera. Karena itu ketergesa-gesaan itu dari syaitan dan perlahan-lahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang tergesa-gesa dalam salat tapi suruh ulang berapa kali? Solat lagi dia Nabi kata ulang. Sebenarnya sebenarnya kami itu belum solat. Solat lagi kata Nabi. Terus sampai tiga kali. Karena apa di sini diambil petik oleh para ulama karena ini solat itu laju sehingga tidak ada tumak nina. Nah tumak nina inilah kunci solat kita itu diterima juga. Itu pelan sabar Allah. Kadang dia mendahului imam juga ini bahaya. Bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sabar. Imamnya baru katakan walam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Dia sudah duluan turun. Belum imamnya lebih Allah Akbar ruku. Berapa apa orang begitu? Banyak. Kalau dia tunggu dari Allahu Akbar. Nah, kalau tidak Allahu Akbar, baru dia juga Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Nah, itu baru bagus. Itu namanya kesabaran situ dalam sholat. Kalau yang buru-buru mendolimi imam, Nabi ancam. Hati-hati mendolimi imam kata Nabi atau Allah Subhanahu wa taala merubah muka kamu menjadi muka khimar. muka keledai. Ini maknanya dua. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini dalam Sahih Bukhari, maknanya yang pertama itu maknanya celaan kejelekan karena khimar itu dijadikan lambang celaan kejelekan. Ya keledai. Yang kedua, Allah betul-betul rubah muka kamu menjadi muka keledai kalau mendahului iman dalam sholat Diceritakan oleh beliau ada seorang guru, tuan guru dia, mengajar manusia tapi pakai penutup begini, hijab. Kawan murid-muridnya, sudah muridnya belajar bersama dia lama, tidak pernah dia lihat muka gurunya. Akhirnya sampai murid-muridnya ini sudah banyak dapat ilmu, mereka ingin pulang. Ya wahai guru kami, kami ingin melihat engkau. Kami ini mau pamit pulang ke daerah kami masing-masing. Sudah dia buka lah tirainya, ternyata tidak mukanya seperti muka keledai. Maka dia wasiatkan kepada murid-muridnya, wahai anak-anakku, hati-hati kalian ya, menyelisih perintah Rasul. Ini saya katanya, menyelisih perintah Rasul, mendahului imam, maka dirobahlah oleh Allah, maka saya seperti ini. Ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nyata yang seperti ini. Ya. Kejadian-kejadian yang seperti ini. Di Disinilah butuhkan dibutuhkan keimanan yang kuat. dan itu sabar itu adalah cahaya. Tapi berat hanya di sini butuh kita bersabar. Ada kisah disebutkan oleh Syekh Ahmad Samdan waktu itu. Beliau membahas masalah jangan tergesa-gesa dengan sesuatu. Ada kisah bapaknya ini bawa anaknya periksa di rumah sakit ke dokter. Jadi diperiksa begitu sakit, ada sakit-sakitnya anak perempuan. Ternyata diberikanlah hasil pemeriksaan itu salah pemberiannya. Diberikanlah hasil pemeriksaan orang hamil dilihat wah hamil. Anak saya belum menikah hamil, sudah keluar dia di luar. Tidak cek lagi sudah tembak anaknya, tek tek tek, tek mati. Jadi ya, sana bebas senjata ya. Meninggal anaknya. Ternyata setelah itu baru diketahui salah dari memberikan buku apa? Buku pemeriksaan itu salah, tertukar. Ini ketergesa-gesaan ini. Kan itu ada juga sifat ketergesa-gesaan karena dia marah kepada istrinya, marah kepada mertuanya, habis dia bunuh mertuanya dia bunuh, istrinya dia bunuh, akhirnya dirinya dia bunuh juga. Dalam sekejap empat orang meninggal. <laughs> Akhirnya dia kena apa? Hukum kisos yang begitu ya, hukum kisos. Dibunuh juga dia. Meninggal semuanya. Karena ketergesa-gesaan, tidak ada kesabaran. Tapi kalau kita bersabar, itu akan muncul cahaya. Coba kita kalau malam gelap begitu gelap, mau mengadakan perjalanan tidak ada coba bersabar sebentar, bersabar sebentar. Tidak lama itu malam, datang siang kan? Iya, Datang siang muncul matahari. Muncul matahari itu jatuh saja sesuatu di jalan sana yang kecil. Bisa kita cari. Ya tidak? Jarumnya jatuh tadi malam jarum di situ. Kalau cari center belum tentu dapat. Setelah muncul matahari dilihat, oh ini jarum saya tadi malam yang hilang. Ambil jarum kecil. Jarum jahit misalnya. Tidak ada lagi orang jual sini jarum begitu. Misalnya ya, harus dicari. Bersama dia sebentar dapat. Coba malam dia cari setengah mati sampai keringat, sampai ini, kerahkan ini. Hanya marah-marah sama istrinya, pukul istrinya. Kamu tadi yang jatuhkan ini. Siapa suruh memang, simpan sembarangan. Oh, akhirnya Coba bersabar dulu, bersabar. Sedikit-sedikit. sedikit Memang berat, itu berat ya, sabar. Paham sudah? Waktunya mau habis ya? Sampai jam berapa? Setengah lima. Hah? <laughs> Jangan begitu, nanti bilang ustaznya ini keterlaluan. Sedikit lagi lima menit. Ini saya jelaskan sedikit ya. Baik. ya. jadi hari ini gimana ini? Sabar itu sesuatu yang sifatnya panas. Maka cahaya mata matahari. Tetapi ketika kita mampu bersabar, maka ini betul-betul dia akan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang benar. Ya, memberikan cahaya sehingga kita bisa mengetahui. Kan itu adalah permasalahan. dia, tuh masalah itu apa? Bersabar kita cari celahnya dulu. Kalau sudah tenang, oh ternyata masalahnya seperti ini. Makanya kalau berhadapan itu terjadi agak mulai panas-panas itu hati-hati. Mungkin berpisah dulu lah. Nanti kalau sudah tenang-tenang baru mulai lagi bicara. Ini kalau ada tanya musuh ya. Biasanya orang kalau sudah panas terpanas ini akan suruh wah, agak juga suruh berkelahi itu sudah itu cabut parah. Padahal mas harusnya tidak begitu. Coba tenang-tenang dulu. Sebenarnya lain maksudnya dia. Kan begitu. Akan nampak dia kalau dilihat dengan kesabaran. Disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana Nabi dan sahabatnya itu disiksa, disiksa dengan banyak cobaan mengganggu mereka. Sampai mereka itu tidak tahan lagi berkata, Mata Rasulullah, kapan datangnya ini pertolongan Allah? Allah jawab, Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, saat banyaknya guncangan cobaan itu sebenarnya pertolongan Allah dekat. Tapi kapan didapat ini? Kalau kita mampu bersabar sedikit. Ya. Bersabar sedikit, tunggu sedikit. Tapi ada juga orang kalau mau menikah itu tidak sabaran. Kalau sudah dibilang itu perempuan itu mau dinikahi, sudah bicara sendiri, wah pokoknya harus cepat jadi. Cepat jadi ya. Ini diantara yang memang tidak boleh disabari ya kalau sudah keterlaluan. Ini yang banyak anak-anak muda sekarang tidak sabaran, ingin menikmati. Tapi tidak dibolehkan nikah, itu masalahnya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang melanggar agama. Terjadilah hal-hal yang melanggar agama. Coba kita dinikahkan saya, bersabar kita nikahkan kita bantu biayanya dengan kesabaran. Bagus mereka hidupnya. Dapat cucu. <laughs> cucu itu dicari itu. Ya. Baik ya, barangkali cukup ini dulu ya. Karena kita mau istirahat dulu ya. Soalnya jam di sini dengan jam tempat saya beda. Tempat saya itu biasanya jam 6 lewat baru masuk maghrib. Di sini sebelum jam 6 sudah masuk maghrib. Itu beda ya. Baik. Cukup dulu ya. Insya Allah hari ini kita akan tambahkan nanti setelah sholat maghrib. Jadi ya, kita tambahkan penjelasan.